perkenankan kita bertemu dalam acara rutin kita yaitu pada buletin buletin at-tauhid di mana pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu perkara yang mana orang-orang dahulu orang-orang uh, sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terjerumus dalam masalah orang soleh ya telah terjerumus ke dalam uh, satu masalah kesyirikan ya karena sebab orang soleh kalau kita pun melihat sebagian dari umat ini juga ada yang meniru-niru apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ya, kaitannya dengan orang soleh sehingga sebagian dari umat ini pun juga terperangkap ke dalam perbuatan kesyirikan sebagaimana yang juga dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semakin lama zaman itu berlalu dari diutusnya seorang rasul maka memungkinkan di sana kemudian muncul berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di dalam masalah agama. Ya semisal ketika Nabi Adam awal diutus ataupun ketika awal Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, maka beliau semata-mata hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian beranak pinak, maka mulailah ya, ada yang kemudian menyimpang meskipun bukan dalam masalah akidah namun dalam masalah syariat mulailah ada pembunuhan dan sehingga terus berlalulah waktu hingga kurang lebih 10 masa 10 abad dari uh, beliau turun ke muka bumi maka muncul di sana orang yang menyimpang dalam masalah akidah. Demikian juga tatkala seorang rasul diutus, ketika itu satu kaum memungkinkan untuk diperbaiki bagi yang mau diperbaiki. Maka setelah lama berlalu demikian juga akan muncul orang-orang yang menyimpang dan seterusnya. Demikian juga tatkala kaum uh, akhir zaman ini semakin jauh dari masa-masa keemasan sebagaimana yang uh, kemarin telah kita sampaikan ya khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum ataupun dalam sebagian redaksi dikatakan khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum sebaik-baik manusia ataupun sebaik-baik masa adalah orang-orang yang hidup di masaku yaitu di masa beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihi majmain Kemudian masa yang ada setelahnya yaitu masa para tabi'in. Dan setelah itu adalah masa berikutnya lagi yaitu masa atba'ut tabi'in yaitu pengikut para tabi'in. Ya ini kata Rasul adalah sebaik-baik masa. Ya, sebaik-baik masa, sebaik-baik manusia yang hidup di satu masa adalah yang hidup di tiga masa tersebut. Meskipun kita tidak katakan seluruhnya, akan tapi di dalam tiga masa ini ada orang-orang yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi. Di sana memang ada orang-orang yang menyimpang dan bahkan yang memusuhi dakwah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Namun bahwa orang yang terbaik yang hidup di muka bumi adalah yang hidup ketika itu. Nah, masa sahabat yang sekaligus uh, beliau hidup bersama Rasulullah adalah masa yang paling baik. Ya, masa yang paling baik yang di sana hiduplah beberapa orang yang terbaik ya, di masanya. Rasulullah dan para sahabatnya ya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam e, sebagian riwayatnya bahwa setiap para nabi itu memiliki sahabat dan sahabatku adalah yang terbaik di antara sahabat-sahabat yang dimiliki oleh para nabi kata beliau. Ya, maka masa yang terbaik ada pada masa Rasulullah dan sahabatnya. Kemudian masa setelahnya yang ini sudah mulai berkurang ya kadar ketakwaannya, Eh, kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang kalau dibanding dengan para sahabat. Kemudian para tabi'i pun habis muncullah para atba'ut tabi'i yaitu pengikut para tabi'in. Yang ini pun kemudian juga e, kualitasnya kualitas ketakwaannya sudah mulai berkurang kalau dibanding dengan masa para tabi'i. Dan begitulah. Maka semakin masa ini jauh dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kemudian e, pemeluk agama Islam secara khusus atau bahkan kemudian manusia secara umum akan semakin jauh dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka misalnya kita melihat ya orang-orang yang dewasa ini misalnya sudah memiliki umur 50 tahun ataupun 40 tahun maka dia bisa melihat 40 tahun ke belakang ataupun 50 tahun ke belakang. Maka dirinya pasti akan bisa membandingkan eh, kadar seseorang di dalam beragama misal. Orang sekarang semakin tidak peduli ketika tidak sholat yang pada 50 ataupun 40 tahun yang lalu di lingkungan eh, yang memang banyak orang muslimnya kalau ada orang yang tidak sholat maka kemudian akan menjadi gunjingan ya, di waktu-waktu khusus misalnya di waktu ngaji ya pada maghrib sampai isak misalnya dahulu kalau ada anak-anak yang hidup di lingkungan orang orang yang banyak orang Islamnya pada waktu itu dolan main tidak ngaji maka akan menjadi gunjingan di masyarakatnya Nah maka kemudian waktu pun berlalu Kemudian televisi masuk Kemudian e, tambah lagi eh, Informasi-informasi e, yang semakin mudah didapat Tayangan-tayangan yang semakin mudah untuk diakses Melalui sosmed misalnya Maka semakin manusia jauh dari tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan e, manusia akan semakin cuek antara satu dengan yang lainnya, semakin tidak peduli. Demikian juga bukan hanya dengan sesama manusia. Ya, tegur sapa sudah mulai berkurang eh, yang tua sayang kepada yang mudanya juga berkurang, yang muda hormat sama yang tuanya juga semakin berkurang. Demikian juga cueknya, tidak pedulinya seseorang terhadap sang pencipta sendiri semakin jauh dari ajaran agama mereka semakin tidak memperdulikan ya, harta kekayaan yang dia miliki entah dari mana cara mendapatkannya demikian juga di dalam belanjakannya, apakah ini e, menyimpang dari ajaran agama ataukah tidak ya, demikian semakin jauh dahulu kalau ada orang Islam mengatakan dirinya sebagai seorang muslim tidak puasa di bulan Ramadan maka akan digunjing oleh banyak orang ya akan menjadi bahan pembicaraan sekarang ada orang e, mengaku Islam di bulan puasa, mereka makan, bahkan makannya di tempat yang terang-terangan dilihat oleh banyak orang pun nyantai. Ya, tidak peduli lagi dan orang lain juga tidak tidak peduli kepada dirinya. Yang penting saya beribadah. Inilah memang tatkala e, seseorang hidup di satu zaman yang semakin jauh dan semakin jauh dengan masa-masa keemasan, masa-masa terbaik ini akan semakin mengalami penurunan baik dalam masalah e, keberagamaannya, dalam masalah akhlaknya, dalam masalah etika, moral dan seterusnya. Mereka semakin jauh dari agama. Ya. Meskipun kita tidak menafikan di sana juga tetap akan ada orang-orang yang komit, orang-orang yang konsisten di atas jalan Allah. Dan ini Eh, satu di antara keutamaan eh, umat akhir zaman di mana dalam hadis Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda la tazalu min hadhil ummah lan tazalu ta'ifatun min hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah akan senantiasa ada sekelompok dari umat ini yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka akan senantiasa eksis tegak konsisten di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka komitmen dengan agamanya. Dan meskipun sebagaimana yang tadi telah kita gambarkan semakin banyak orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, bahkan memusuhi mereka memusuhi orang-orang yang komitmen itu sendiri, maka kata Rasulullah tidak akan membahayakan orang-orang yang komitmen tersebut. Karena mereka akan senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allahu Azza wa Jalla. Nah, pada saat kondisi uh, umat yang semakin jauh dari ajaran agama, pada saat kondisi umatnya semakin cuek terhadap ajaran agama dan juga cuek terhadap sesama uh, saudaranya sesama muslim maka pada saat itu sangat dibutuhkan adanya orang-orang yang bisa dijadikan sebagai figur publik sebagai contoh untuk umat manusia sebagai pengingat bagi mereka orang-orang yang lalai yaitu para ulama dialah orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu tentang ilmu agama. Dan dia adalah orang-orang yang soleh. Ya, bukan hanya sekedar pandai namun tidak soleh. Ya, ini sama saja, ini seperti orang Yahudi, pandai tapi tidak soleh. Pandai justru kepandaiannya digunakan untuk menipu manusia. Ya, untuk mencundangi manusia. Ini tentunya tidaklah dibenarkan. Akan tapi yang sangat kita butuhkan pada kondisi yang semacam itu adalah adanya para alim orang-orang yang pandai dalam masalah agama, orang-orang yang memiliki kefahaman dalam masalah agama dan kemudian mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari sehingga dialah dialah yang disebut dengan orang-orang yang soleh. Maka ini sangat dibutuhkan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi kehidupan satu e, masyarakat, satu umat yang mana tanpa adanya orang-orang semacam ini maka umat akan semakin jauh dan jauh dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam rangka juga untuk menjaga eksistensi agama Islam, kemurnian agama Islam ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus ke muka bumi ini di antara para hambanya yang di dinahum yang akan terus membersihkan, memperbaharui agama ini sebagaimana pada saat dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadapan para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajmain. Nah, adanya orang-orang yang alim dan soleh semacam itu, eh, bagaimana kita sepantasnya untuk menyikapi mereka? Ya, karena mereka sebagaimana yang telah kita jelaskan akan menjadi eh, penuntun, akan menjadi pengingat bagi masyarakat, menjadi laksana, menjadi eh, cahaya di tengah kegelapan. Nah, bagaimana kita harus menyikapi mereka karena orang-orang yang soleh semacam ini sudah ada yang sudah ada bukan hanya pada masa Rasulullah namun pada masa-masa uh, Nabi yang terdahulu juga demikian ada orang-orang yang memang soleh kita lihat semisal pada masa Nabi Nuh sehingga beliau diutus oleh Allah menjadi Rasul ke muka bumi ya, mulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai masa Nabi Nuh ini sudah kita sampaikan tadi eh, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ataupun Imam Bukhari ya, Imam Bukhari ya terdapat dalam Imam Bukhari dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma maka tatkala beliau menceritakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu wa la tazidil zalimina illa mereka berkata janganlah sekali-kali kalian meninggalkan ya, penyembahan terhadap tuhan-tuhan kalian dan jangan pula kalian ya meninggalkan penyembahan kepada Wat, kepada Suwa, kepada Yahus, kepada Ya'uk dan kepada Nasr. Maka Ibn Abbas mengatakan hadihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ya, maka Wat kemudian Suwa, Yahus, Ya'uk dan Nasr ini adalah nama-nama orang-orang soleh yang hidup pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ataupun bisa juga mereka mendahului ya Nabi Nuh alaihissalam sehingga Allah mengutus Nabi Nuh ya untuk mengingatkan mereka. Falamma halaku au ila qaumihim. Nah, tatkala orang-orang soleh ini meninggal, maka syaitan pun mengilhamkan ya, mengilhamkan memahyukan e, membisikkan kepada kaumnya yaitu kaum Nabi Nuh an ansibu ila majalisim allati kanu yajlisuna fiha ansoban ya agar mereka membuat ya patung-patung di mana mereka kaum Nabi Nuh itu melakukan berbagai macam peribadatan. Wasammuha bi asmaihim dan syaitan pun mewahyukan kepada kaum tersebut agar memberi nama patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang soleh yang telah meninggal tersebut. Sepertinya bagus. Ini adalah untuk memonumentalkan eh, orang-orang yang soleh agar senantiasa dikenang dan agar senantiasa ya umat-umat yang hidup di belakang itu mengenang tentang jasa-jasa mereka, mengenang tentang kebaikan-kebaikan mereka, mengenang tentang ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali ya sepertinya nasihat syaitan ini. Namun ini adalah ya, dalam rangka untuk uh, apa namanya menyesatkan manusia dalam waktu jangka panjang. Masya Allah ya. Jadi menurut penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu taala ini bahwa berarti syaitan itu memiliki eh, jangka panjang dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Memiliki memiliki rencana-rencana jangka pendek dan juga memiliki rencana-rencana jangka panjang. Maka rencana jangka panjang syaitan itu adalah ingin menyesatkan anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam ke belakang sana. Yang pada masa orang-orang Eh, yang baru saja ditinggalkan oleh orang-orang yang soleh tersebut, maka tatkala mereka memerintahkan untuk membuat patung itu, maka mereka tidaklah menyembah patung. Ya, tidaklah menyembah patung sama sekali. Dan bahkan mereka pun juga tidak beribadah di situ. Beribadah kepada Allah tidak. Maka mereka semata-mata hanya uh, menjadikan patung-patung tersebut sebagai sarana untuk mengingatkan mereka sendiri agar menjadi orang-orang yang soleh. Ya, di mana di antara kesolehan orang-orang yang telah meninggal itu adalah mereka ya, selain orang yang rajin beribadah kepada Allah, namun mereka juga orang-orang yang baik kepada sesama. Ya, di mana mereka ini orang-orang yang gemar berderma dan seterusnya. Maka uh, syaitan memberikan alasan, bikinlah patung ya, supaya kalian bisa menang. Namun e, ternyata tatkala orang-orang yang membuat patung ini telah meninggal, bergantilah dengan kurun setelahnya, bergantilah dengan masa setelahnya, di mana e, masa yang setelahnya ini sudah tidak tahu menau, tidak lagi tahu menau tentang e, alasan mengapa patung itu dibuat. Tahunya ini ada patung, oh berarti kita diperintahkan untuk menyembah. Maka syaitan pun kemudian E, mewahyukan kepada kaum tersebut agar menyembah patung-patung tersebut sehingga patung itulah kemudian yang disembah oleh mereka. Maka kemudian Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwai mereka agar kembali kepada jalan yang benar, agar kembali kepada menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyembah patung-patung tersebut. Ya, namun Eh, sayang seribu sayang bahwa ternyata orang-orang yang didakwai oleh Nabi Nuh alaihissalam siang dan malam dengan sembunyi-sembunyi dan dengan terang-terangan maka ternyata mereka tidak mengindahkan ya ajakan Nabi Nuh. Yang Nuh eh, kalau kita lihat ya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam e, surat Nuh maka Nuh menceritakan ya tentang dakwah yang beliau lakukan. Qala Nuhu Rabbi inni da'atu inni ta'autu qaumi lailan wa nahara. Nuh berkata, "Wahai Rabbku, sungguh aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam, siang dan malam." Falam yajidhum du'ai illa firara. Maka tidaklah menambah dakwahku kepada mereka itu kecuali mereka semakin lari dan semakin cepat lari meninggalkan diriku. Wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim mastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan setiap kali aku mendakwahi mereka agar mereka kemudian memohon ampun kepada Engkau ya Allah. Maka mereka kemudian bahkan menutup telinga-telinga mereka, tidak mau mendengarkan ajakan diriku kepada mereka. Dan mereka pun kemudian mengambil ujung-ujung pakaian mereka untuk menutupi ya, muka mereka, untuk menutupi kuping telinga mereka. Dan tidak bertambah sama sekali eh, ketakuan mereka kepada engkau ya Allah. Ya, ini eh, di antara usaha yang dilakukan oleh Nabi Nuh SAW. Susah payah. Sehingga karena Allah Subhanahu wa taala mendengarkan keluh kesah Nabi Nuh yang sedemikian rupa, menggambarkan tentang kedurhakaan umatnya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mengadab mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada Nuh dan orang-orang yang beriman agar membuat kapal. Nah, tatkala Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman ini pun membuat kapal, maka semakin diketawain oleh orang-orang yang kufur oleh orang-orang yang menantang dakwah Nabi Nuh AS. Apa ini orang ini? Malah bikin kapal untuk apa? Bahkan semangatnya Nabi Nuh AS ya, untuk berdakwah. Sampai pun ketika banjir sudah mulai naik. Maka beliau tetap memanggil anaknya, memanggil istrinya agar mau beriman. Namun mereka waliyatubillah dengan kesombongannya saya akan mencari tempat yang lebih tinggi sehingga air tidak akan bisa menjangkau kami maka Allah memiliki kehendak yang lain. Wa makaru wa Allah, wa Allahu khairul makirin. Ya mereka punya makar, rencana yang buruk. Namun Allah Maha mampu untuk membalas rencana buruk mereka dan mereka yang e, menolak dakwah Nabi Nuh nyala di ke tempat-tempat yang tinggi namun ternyata air pun mengejar mereka dan mereka kemudian seluruhnya tenggelam. Waliyatubillah. Ya. Demikianlah keadaan kaum Nabi Nuh yang pada saat beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mendakwai mereka namun mereka menolak dakwah Nabi Nuh sehingga uh, Nabi Nuh alaihissalam yang beliau berdakwah kurang lebih selama 950 eh, tahun itu yang mengikuti beliau tidak lebih dari 100 orang ya hanya 80 sekian orang yang mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam begitu sedikitnya dan ini sesuai dengan yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya bahwa e, tatkala beliau dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha ya, ditampakkan oleh Allah kepada beliau e, beberapa nabi yang telah mendahului beliau di mana kata beliau ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali ada nabi yang memiliki pengikut hanya satu ada, ada yang dua ada yang tiga dan ada eh, sebagian para nabi yang pengikutnya sekitar sepuluhan orang. Dan ada nabi yang pengikutnya sangat banyak yang dirinya mengira itu adalah umatku ternyata kemudian beliau tanya kepada mereka Jibril dan itu adalah ternyata Nabi Musa alaihissalam yang juga memiliki pengikut yang banyak. Nah ini diantara orang-orang soleh yang hidup pada zaman terdahulu itu terbukti ya setelah mereka meninggal syaitan pun mengilhamkan kepada umat manusia untuk bikin patung ya, dan mereka berlebih-lebihan ya terhadap orang soleh ini dengan membuat patung ini adalah satu hal yang berlebih-lebihan ya, ya namanya gulu itu adalah muzawajatul eh, hak melampaui kebenaran, melampaui had, melampaui batas. Padahal berlebihan kepada orang soleh ini satu hal yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-171, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Ya, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menampilkan perintahnya kepada ahli kitab di dalam Al-Quran ini juga berarti agar kita pun mengambil pelajaran. Agar kita pun juga jangan berlebih-lebihan ya di dalam uh, masalah beragama. Ya, jangan sampai mujawazatul had melampaui batas. Maka cukuplah kita beragama sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya orang soleh itu mereka menjadi lentera bagi masyarakatnya, pengingat bagi masyarakatnya. Namun demikian ya marilah kita mencoba untuk menyikapi mereka dengan cara yang tepat. Ya, bersikap proporsional terhadap mereka. Janganlah kita kemudian berlebih-lebihan namun juga kita pun jangan meremehkan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, telah mengingatkan kita semuanya, ya agar kita jangan berlebih-lebihan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang mereka berlebih-lebihan kepada Nabi Musa, eh, Nabi Isa alaihissalam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, ya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama attarat an-nasara ya kama attaratin nasara Ibnu Maryam." innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memuji-muji diriku dengan cara berlebih-lebihan, ya, dengan cara berlebih-lebihan. Sebagaimana orang-orang Nasrani itu mereka berlebih-lebihan di dalam memuji Isa ibnu Maryam. Bagaimana bentuk berlebih-lebihannya mereka? Yaitu mereka menyanjung Nabi Isa sampai kepada derajat ya sampai kepada derajat ilahiyah. Sehingga justru kalau kita lihat sekarang yang lebih dominan peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani itu justru yang disanjung-sanjung adalah Nabi Isa. Ya, puji Tuhan, puji Kristus. Ini sungguh sangat menyimpang dari ajaran Nabi Isa itu sendiri. Selain mereka telah menempatkan Nabi Isa ini menjadi e, seseorang yang dituhankan, maka mereka pun kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya zat yang berhak untuk mendapatkan segala macam pujian. Ya. Yang senantiasa disebut-sebut justru adalah ya Kristus. Yesus Kristus bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Rasul mengatakan innama ana abdun hanya saja aku ini seorang hamba. Aku hanyalah seorang hamba. Aku bukanlah Tuhan. Maka fakul oleh karena itu ucapkanlah oleh kalian semuanya Abdullahi wa Rasuluh. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jauh-jauh waktu ya, Rasulullah telah mengingatkan kita agar kita jangan berlebih-lebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ya, namun ternyata meskipun sudah diperingatkan seperti itu, sebagian dari umat ini juga menyanjung-menyanjung beliau ya sampai kepada sanjungan yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sebagian eh, saudara-saudara uh, kita dari kalangan orang-orang sufi ya, orang-orang sufi ya, mereka menyanjung-nyanjung Rasulullah sampai kepada derajat ketuhanan. Maka ini tidaklah diperkenankan. Maka untuk menyanjung beliau kita harus menyanjung. Maka sanjungan kita kepada beliau yang pertama adalah dengan mengatakan bahwa beliau adalah Abdullahi. Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti di dalam Al-Qur'an bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala seperti tatkala Allah berfirman Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ila akhir ayah Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dat yang telah ya memperjalankan hambanya itu maksudnya adalah Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Dan juga di dalam ayat-ayat yang lain yang menunjukkan memang beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi misalnya ya, ayat pertama Alhamdulillahilladzi anzala 'abdihi 'ala 'abdihi kitab ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahum apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu aywaja. Ini pun di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya segala puji bagi Allah zat yang telah menurunkan kepada hambanya kitab Al-Qur'an dan dia tidak mengadakan kebingkokan di dalamnya. Ya, tidak ada aywaja, tidak ada kebingkokan di dalam Al-Qur'an. Dan di dalam beberapa ayat yang lain yang memang menunjukkan bahasanya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita akan melihat dengan sepintas tatkala kita mendengar, oh dia cuma hamba. Ya seakan-akan ini adalah satu hal yang rendah, padahal tidak, tidak sama sekali. Kalau kemudian dia dikatakan Abdullah, dia dikatakan hamba Allah Subhanahu wa taala dan bahkan Allah mengatakan al-abdihi, dia adalah hambanya, ini sebetulnya adalah pemuliaan yang sangat tinggi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dunia ini kalau seseorang itu tidak lagi menyembah, tidaklah lagi menjadi hamba Allah, maka dia akan menjadi hamba selain Allah. Dan coba Anda bayangkan, manakah yang lebih mulia orang yang menjadi hamba Allah dan orang yang menjadi hamba selain hamba Allah? Mungkin menjadi hamba kekuasaan, mungkin menjadi hamba uang, mungkin menjadi hamba pekerjaan dan seterusnya. Manakah yang lebih mulia? Hamba Allah atau hamba selain Allah? Hamba selain Allah itu hamba makhluk. Tentulah kita akan mengatakan berarti kalau begitu ucapan Abdullah ini adalah pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena di dunia buktinya banyak orang-orang yang menjadi hambanya selain Allah, yang berarti menjadi hamba makhluk Allah. Maka ini jelas sangat-sangat rendah. Kemudian yang kedua beliau mengatakan wa rasuluh dan aku adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada bagian yang ini pun pada bagian kata ini pun ada pemuliaan yang lebih dari yang pertama. Maka beliau adalah memang hamba, tapi bukan sembarang hamba. Namun dirinya adalah hamba yang mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk membawa risalah ya. Rasul maknanya adalah mursal, yaitu seseorang yang diutus. Dan yang mengutus adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Satu contoh eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman maka Nabi Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bahwa Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang lelaki di antara kalian. Akan tapi dia adalah utusan Allah, ya adalah utusan Allah. Yang menyebut dia adalah Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan dirinya adalah penutup dari sekian para nabi dan sekian para rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah utus ke muka bumi. Maka demikianlah ya cara kita menghormat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita menyebut beliau adalah Abdullahi wa Rasuluh. Ini sudah penghormatan. Yang kedua penghormatan kita kepada beliau janganlah sampai berlebihan. Yaitu penghormatan kita ya di antaranya adalah dengan cara kita senantiasa bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bentuk penghormatan kita, bentuk pemuliaan kita, bentuk sanjungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang beliau sampaikan, abkhulun nasi man idza dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil kata Rasulullah adalah seseorang yang tatkala namaku disebut di sampingnya namun dirinya tidak mau bersolawat kepada diriku. Maka muliakanlah. Ya muliakan Rasulullah dengan senantiasa kita membaca solawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang medit. Ya, tidak mau membaca solawat kepada beliau sallallahu Maka bukti daripada Eh, kita yang mengaji masalah akidah maka konsekuensi daripada satu akidah kita kepada Rasulullah yaitu kita senantiasa membaca salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam lebih-lebih lagi pada hari Jumat ataupun malam Jumat ya kita sangat dianjurkan oh ya untuk memperbanyak membaca salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam namun yang perlu kita garis bawahi bahwa hendaknya solawat-solawat yang kita baca itu adalah solawat-solawat yang memang diajarkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak usah kemudian kita membuat-buat solawat baru, tidak perlu. Tidak sempurnakah agama yang dibawa oleh Rasulullah sehingga kita perlu menambah ya, dengan eh, ajaran-ajaran uh, ajaran -ajaran yang baru. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena bahwa tatkala kita itu berlebih-lebihan, ini akan menjadi sebab binasanya kita, ya, akan menjadikan sebab binasanya kita. Ghulu dalam masalah agama ini satu hal yang membinasakan. Ya Allah Subhanahu wa taala tadi telah mengingatkan kita, ya, agar kita tidak ghulu, tidak muzawajatul had, melampaui batas kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita. Cukuplah kita beragama dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Kenapa? Karena sifat hulu itu akan membawa kepada kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim dan keabsahannya disepakati oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahumallahu taala. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghuluwa." Ya, "Iyyakum wal ghuluwa." Berhati-hatilah kalian terhadap masalah gulu, terhadap masalah berlebih-lebihan. Ya, maka yang namanya berlebih-lebihan dalam semua hal tidak baik. Dalam masalah keduniaan, apalagi dalam masalah akhirat, masalah agama, jelas tidak baik. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Ketahuilah hanya saja yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kamu itu adalah al-ghulu, ya sifat berlebih-lebihan. Ya, maka hendaknya kita berada di jalan yang pertengahan. Enggak usah hulu namun juga enggak boleh taksir. Enggak boleh meremehkan tidak boleh malas-malasan Tidak boleh ugah-ugahan Maka sifat dan sikap yang tepat Yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah Mutawasid Itu berada di tengah pertengahan Tidak ekstrim kanan Dan juga Tidak ekstrim kiri Itulah yang sepantasnya Dan yang memang paling tepat untuk kita lakukan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam uh, surat Hud ayat ke-112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Istiqomahlah. Ya istiqomahlah. Sebagaimana telah diperintahkan kepada dirimu dan orang-orang yang telah bertaubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Karena sungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Maka kita diperintahkan untuk berjalan di atas suratul mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang lempeng, yang ada di tengah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Yang Rasulullah ketika menafsirkan ayat ini beliau mencontohkan dengan membuat garis yang lurus jauh ke depan. Dan kemudian beliau membuat garis-garis yang lain yang sangat-sangat banyak yang ada di samping kanan ataupun yang ada di samping kiri. Dan itulah yang namanya kebatilan itu Sangat-sangat banyak. Kebatilan itu ragamnya sangat banyak. Terkadang tidak sampai 10 tahun namanya sudah berganti baru. Namun hakikatnya itu adalah tetap kebatilan. Ya, seperti di Indonesia dahulu ada tahun 2006 berdirilah uh, satu kelompok namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Setelah ketahuan sesat dan misalkan dibubarkan. Maka e, tiga tahun kemudian muncullah kelompok baru. Namanya baru, namun hakikatnya ya hakikat dari ajarannya sama. Itu muncullah komar. Kemudian agak lama tidak nongol muncul lagi ya dengan nama baru dan dengan gerakan yang lebih baru yaitu gerakan sosial. Maka diberilah nama Gapatar. Namun kalau kita lihat uh, orang yang menjadi konsultannya sama, yaitu Ahmad Musadik. Ya, terkadang nama berganti-ganti namun hakikat kebatilannya itu adalah sama. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu agar kita berjalan di atas jalan yang tengah, di atas jalan yang lurus. Tidak berlebih-lebihan namun juga tidak meremehkan ya, tidak menyepelekan ya kita berada di tengah sesuai dengan eh, agama yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis tadi itu tatkala beliau menafsirkan wa anna hadza sirati mustaqiman Kemudian atas jasa mereka, para ulama, orang-orang soleh yang telah mendahului kita, cara yang paling tepat bukan kita buat patung. Janganlah kita meniru orang-orang yang mereka ingin mengenang jasa-jasa dan kebaikan orang-orang soleh yang hidup pada masanya dan membuat patung karena diilhamkan syaitan kepada mereka. Maka cara yang benar adalah cukuplah kemudian kita memperbanyak mendoakan mereka. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladziina amanu, rabbana innaka ra'ufur rahim." Ya Rabb kami berikanlah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami sungguhnya Engkau maha penyantun Lagi maha penyayang Inilah Sikap proporsional yang selayaknya kita kaum muslimin ya Melakukannya terkait dengan adanya orang-orang yang soleh ya. Kita doakan mereka, kita mohonkan ampunan atas kekurangan yang telah mereka lakukan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengampunkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah demikianlah e, pembahasan bulletin at-tauhid pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam gulungan hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa bersifat e, pertengahan mutawasid dan atau proporsional kepada eh, orang orang -orang soleh orang-orang alim Eh, yang kita ketahui lebih-lebih lagi adalah mereka yang telah meninggal dunia. Ya, dengan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari penyembahan kepada orang-orang soleh. Sehingga kalau kita melihat eh, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau ketika menulis buku Iqtida'us Shiratal Mustaqim Mukhalifat Ashabil Jahim maka beliau membuat satu uh, judul bab bahwa hulu itu merupakan satu di antara E, bentuk penyimpangan dari agama yang benar ya. sehingga mereka tatkala tidak berjalan di atas eh, jalan yang tepat mereka hulu maka akan terseret kepada kebinasaan ya. demikian wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, sahabat muslim, para pendengar radio muslim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Masih kita buka sisi pertanyaan di SMS 0823 Dan kita akan langsung bacakan satu pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi Tentang pertanyaan adab dan akhlak, bagaimana jika orang tua yang belum mengerti sedangkan kami seorang anak telah mengerti sebuah perkara. Saat akan diingatkan orang tua tidak mau mendengarkannya. Bagaimana yang harus Anda lakukan Ustaz Barakallahu Fik Baik, Wafikum barakallah. Eh, bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ba'd uh, ini satu kasus yang mungkin tidak hanya anda sendiri yang mengalaminya, mungkin ada di antara eh, teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama, di mana seorang anak lebih dahulu ya mengetahui kebenaran ketimbang orang tuanya. Nah maka bagaimanakah cara seorang anak yang notabene suaranya kurang didengar oleh orang tua atau bahkan mungkin ditolak oleh orang tuanya? tatkala menasihati masalah-masalah agama. E, boleh jadi dengan anggapan bahwa anaknya belumlah tahu apa-apa. e, dianggap masih bau kencur seperti itu. Atau mungkin juga karena memang apa yang dipegang oleh anaknya, yang dilakukan oleh anaknya itu tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Nah, bagaimana seandainya ada kasus semacam itu? Maka yang pertama karena suara sudah tidak dengar lagi, maka kita bisa menggunakan suara orang lain. Ya, artinya mungkin saja Anda meminta kepada seseorang yang memiliki jah, memiliki kedudukan yang mulia di hadapan orang tua Anda. Mungkin paman, mungkin eh, Pak D dan yang seterusnya atau mungkin orang lain yang memungkinkan seandainya mereka berbicara kebenaran itu akan diterima oleh orang tua Anda. Ini yang pertama. Dan yang kedua tentunya adalah kemudian memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana dahulu orang tua senantiasa berdoa untuk keselamatan Anda, untuk kebaikan Anda, maka jangan pula Anda merasa bosan untuk mendoakan kedua orang tua Anda. Ya. Mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Ikhwati akhwati filah rahimani wa rahimakumullah Demikian pembahasan yang kita bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini Dan kemudian kita mungkin perlu sampaikan Satu di antara pesan Rasulullah Sallallahu Kepada kita Terkait dengan bagaimana sikap kita kepada orang-orang soleh Ya janganlah kemudian kita menuhankan mereka Janganlah kita Eh, menyembah mereka dan yang namanya menyembah mereka bukan berarti kemudian mesti kita sujud di hadapan mereka akan tapi bisa dengan makna yang lain yaitu dengan cara apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani kepada pendeta-pendeta mereka. Ya, hal ini sebagaimana yang Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya Adi bin Hatim ya, Adi bin Hatim tatkala Rasulullah membacakan ayat tentang e, orang-orang uh, yang mengambil mereka itu menjadi arbab, maka Adi mengatakan tidak wahai Rasulullah. Mereka orang-orang Nasrani tidaklah kemudian menjadikan mereka sesembahan. Maka kemudian Rasulullah mengatakan ya bahwa yang dimaksud seseorang mengambil orang lain sebagai arbab, sebagai rob-rob itu diantaranya adalah dengan cara mengikuti fatwa mereka yang menyelisi kebenaran. Mereka menghalalkan satu yang haram, kemudian diikuti, dan mereka pun mengharamkan satu yang halal dan diikuti. Maka itulah yang dimaksud dengan menjadikan orang lain itu sebagai rob-rob. Kenapa orang lain, eh, kenapa seseorang itu begitu yakin terhadap orang lain? Mengikuti orang lain, kenapa? Karena orang lain tersebut dianggap sebagai orang soleh. Ya. Jadi boleh jadi dampak buruknya seseorang ketika berlebih-lebihan ya terhadap orang yang soleh pertama bisa menjadikan mereka sesembahan sebagaimana orang Nasrani yang menyembah e, Nabi Isa atau bisa mencontoh e, atau bisa seperti orang-orang Nasrani yang menyembah para pendeta-pendeta mereka. Ya mereka ikut fatwa mereka padahal fatwa mereka adalah fatwa yang menyimpang dari kebenaran. Ya, maka ini Eh, di antara juga dampak buruk dari seseorang yang hulu di dalam ataupun terhadap orang-orang yang soleh. Dan di antara juga bentuk hulunya seseorang kepada orang yang soleh itu bisa saja menjadikan kubur-kubur mereka sebagai tempat untuk beribadah. Nah, ini sepertinya di sana mereka sholat, ya, membaca Al-Quran dan seterusnya, maka ini pun tetap tidak diperkenankan karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah saw Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, "Inna min syirarin nasi man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya'un." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah manusia yang bertemu dengan prosesi hari kiamat, ya, orang-orang yang bertemu dengan datangnya hari kiamat. Ya, seulang, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang bertemu dengan datangnya hari kiamat. Dan yang kedua adalah walladzina tak yattakhidunal kubura masajidah. Yang kedua adalah yang termasuk dalam sejelek-jelek orang itu orang-orang yang menjadikan kubur itu menjadi masjid-masjid. Ya. Ini bisa dengan dua makna. Yang pertama memang Eh, di atas kuburnya didirikan masjid. Dan makna yang kedua, yaitu seseorang eh, menjadikan kuburan itu sebagai ataupun diperankan sebagai masjid. Ya di sana dilakukan baca Quran, di sana dilakukan melakukan sholat sunnah eh, dan yang lainnya. Maka kubur di situ difungsikan seperti masjid. Maka kedua-duanya adalah satu hal yang dilarang. Dan juga sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diratkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta' beliau, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Maka ishtadda ghadbullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Ya Allah janganlah engkau jadikan kuburku ini sebagai wasanan yu'bad. Ya sebagai eh, berhala yang disembah. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada satu kaum yang menjadikan kubur-kubur para nabi mereka itu sebagai masjid ya. Demikianlah ya ada salah kurangnya mohon maaf karena semata-mata kekurangan dan kebenaran saya pribadi dan setiap kebenaran datangnya dari Rob kalian ya al-haqqu min falatakunanna minal mumtarin ya, maka janganlah kemudian kita ragu ya terhadap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.